Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Insyaallah taala kita selesaikan pada kesempatan atau pertemuan kali ini kitab Mustalahul Hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahmatullahi alaih. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum kata beliau wa minal adabi al mukhtassah bil muta'allim. Termasuk adab-adab yang dikhususkan bagi seorang pelajar. Kalau kemarin seorang pengajar, tapi sekarang Adab-adab yang perlu diperhatikan khusus bagi muta'allim orang yang belajar. Pertama, badlul zuhdi fi idrakil ilm, mencurahkan usaha kerasnya untuk mendapatkan ilmu. Jadi jangan malas-malasan, semangat. Kalau belum tahu tanya. Kalau misalkan yang ditanya nggak tahu, tanya yang orang yang lebih tahu, seperti itu. Jangan malas-malasan, jangan apa? Nah, barakallahu fikum wah enggak tahu ya udahlah. Itu keliru. Berupaya mencari, mencari tahu, paham ya? Mencari apa? Bukan tahu, mencari tahu, paham ya? Nah, mencari tahu biar tahu gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Fa innal ilma la yunalu bi rahatil jism Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan badan yang santai-santai. Badan yang tenang, pengennya semuanya empuk itu enggak bisa. Paham ya? Terkadang adalah yang sesuatu yang kita duduk keras, paham ya? Terkadang kipas angin mati pun sabar. Paham ya? Jadi jangan semuanya inginnya enak semuanya. Paham ya? Nah, karena apa? Karena kalau semua sarannya enak, sarannya sarannya itu enak, sarananya itu enak, itu biasanya para fikum orang akan santai-santai, tenang, tidur, eh. Nah, itu hati-hati para fikum. Tapi apa kata beliau? Fa'inal elma ilma la yunalu bi jism. Ilmu itu enggak bisa didapatkan dengan apa? Dengan badan yang santai-santai sebagaimana ucapan siapa? Al-Imam Yahya bin Abi Kathir rahimahullah taala. La yunalul ilm atau la yustata'ul ilm bi rahatil jism Eh, atau au rahimahullah. Artinya apa? Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan badan yang santai-santai. Butuh perjuangan, pengorbanan dan harus merasakan pahitnya dalam mencari ilmu. Paham ya? Nah, para kalafium, Kita belum seberapa. Kalau antum ditunjukkan bagaimana para salaf dahulu kalau mencari ilmu satu hadis aja sampai mereka rehlah nah berbulan-bulan. Paham ya? Nah, antum alhamdulillah kita semuanya bisa dikatakan mendapatkan yang sudah instan. Kalau instan antum sudah siap pakai gitu loh Ilmu itu tinggal dipelajari, disampaikan. Kalau dulu para ulama terdahulu mencari. Paham ya? Kita belum seberapa ya. Abu Hurairah sambil gulung-gulung ke tanah karena lapar. Antum pernah? Enggak pernah. Jadi sabar kalau fikum nan. Mencari ilmu itu sabar. Kita lihat ini. Fayasluku nam fayasluka jami'at jami'at turuqil musila ila ilm. Maka hendaknya seorang pelajar menempuh seluruh jalan-jalan metode yang bisa sampai pada ilmu tersebut. Jadi enggak perlu apa? Nah barakallahu fikum enggak perlu istilahnya harus enak, harus mewah, seadanya. Namanya seadanya. Wa fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan di dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rawahu Muslimun dari hadis Abi Hurairah kan itu. Artinya apa? Barang siapa yang yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, sungguh Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Siapa yang tidak mau coba? Antum jauh-jauh dari Makassar sering ngapain? Eh? Mencari ilmu. Paham ya? Mencari ilmu. Niatnya sudah lurus, mencari ilmu. Nah, bukan mencari dunia, bukan mencari harta. Nah, ini semoga termasuk bagian dari hadis ini. Dimudahkan jalan menuju surga. Nah, jadi mencari ilmu itu tidak apa? Tidak bermain-main, tapi sungguh-sungguh barakallahu fikum. Nah, Nomor dua Al-bud'u bil aham fal aham hendaknya seorang pelajar mengawali pelajaran yang lebih penting. Nah, barakallahu fikum kemudian yang penting berikutnya. Jadi nyari yang lebih penting dulu, baru yang berikutnya. Termasuk ilmu yang sangat penting di antaranya adalah ilmu alat. Namanya ilmu alat itu penting. Antum kalau misalkan mau gergaji kayu butuh alat enggak antum? Butuh alat enggak mungkin antum dengan tangan gini gergaji gini. Alat harus ada itu. Nah, alat yang penting. Seperti ilmu alat di antaranya Untuk memahami Al-Qur'an Sunnah lebih detail, lebih mendalam, dan lebih luas ilmu ilmu alat di antaranya ilmu lughah Arabiah, ilmu bahasa Arab. Di dalam ilmu bahasa Arab tersebut ada dua apa? Ada dua sayap yang jangan tertinggalkan. Dua sayap ini sebagai alat yang sangat kuat, yaitu nahwu dan sorof. Nahwu dan sorof ini adalah diperumpamakan bagikan sayap. Yang namanya burung itu bisa nggak terbang dengan satu sayap? Miring-miring. Amin ya? Kalaupun bisa miring-miring. Nah, nggak tahu bagaimana gambarannya, yang miring-miring Paham ya? Oleh karena itu butuh dua sayap ini. Nahwu dan saraf ini ilmu alat namanya. Ilmu alat. Nah, barakallahu fikum. Jadi ilmu alat ini termasuk ilmu penting karena kalau antum enggak melajari bahasa Arab, ya terkadang bingung juga karena semuanya Arab gitu loh. Al-Qur'an juga Arab, As-Sunnah juga Arab, paham ya? Naam. Jadi jangan sampai malas-malasan dalam pelajari ilmu bahasa Arab. Pelan-pelan enggak masalah, sabar, tapi jangan terputus. Antum sudah berapa, kali belajar jurumiyah? Anak belajar jurumiyah sudah lima kali enggak pernah selesai. Lima kali tapi nggak pernah selesai. Beda dengan hasilnya orang yang sudah pernah pernah kali belajar surumnya. Karena alhamdulillah sudah dua kali tapi selesai. Insya Allah beda hasilnya. Karena kalau lima kali nggak pernah selesai, itu dia belum pernah mencicipi sampai selesai. Belum pernah mencicipi sampai selesai. Tapi kalau yang dua kali sampai selesai tadi, insya Allah biidnillah bisa dikatakan lebih kuat. Paham ya? Jadi jangan sampai cuma mengandalkan sudah pernah berkali-kali tapi nggak pernah selesai. Upayakan kalau belajar bahasa Arab itu sampai selesai sampai selesai. Bertahap, sedikit demi sedikit. Sabar karena kita bukan orang Arab. Kita bukan orang Arab, sabar. Iya kan? Orang Arab bukan antum? Eh? Sabar. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Kata beliau, Albutu bil aham fal aham fima yahtaju ilaihi minal ilmi fi umurid fi umurid dini wad dunya." Hendaknya dia memulai perkara yang lebih penting Kemudian yang penting pada perkara yang dia butuhkan berupa ilmu baik dalam perkara agamanya maupun perkara dunia. Fa inna dzalika hikmah karena sesungguhnya itu termasuk perkara hikmah. Apa itu hikmah? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Antum baru datang langsung mau belajar Alfiyah bin Malik misalkan. Baru belajar, enggak pernah belajar nahwu sama sekali. Langsung ikut Alfiyah bin Malik jelek enggak kira-kira? Konslet. Kan ya? Nah, karena berat. Berat barakallahu fikum. Jadi harus diurutkan mulai dari yang sedikit, sedikit, sedikit, sedikit sampai tinggi. Paham ya? Sebagaimana orang kalau ingin mau sampai ke atap itu misalnya naik tangga, itu kan ada anak tangga itu ya. Eh, anak ada anak tangga itu. Itu langsung dari anak tangga pertama langsung yang ke atas atau satu persatu? Satu persatu. Antum berat sekali kalau misalnya naik anak tangga satu kemudian ke empat Bisa tapi berat. Paham ya? Maksudnya bagaimana maksudnya diurutkan. Kisahnya seperti kisah yang mungkin Anda pernah mendengar seekor semut yang membawa apa? Makanan. Seekor semut membawa makanan itu dia ingin membawa makanan ke tempat yang lebih tinggi. Dia jatuh pun naik lagi dia. Karena pasukannya semuanya di atas itu, nunggu situ. Dia nggak apa? nggak putus asa, baru sampai pertengahan jatuh lagi, naik lagi sampai di atas. Maksudnya di dalam belajar terkadang jatuh bangun. Namanya. atau jatuh bangun maksudnya? Terkadang ada masa-masa semangat, eh, Ketika itu dia bangun, terkadang ada masa-masa futur, jatuh dia. Amnya. Nah, seperti itu barakallahu fikum butuh kesabaran. Hiburan yang paling menyenangkan bagi para pencari ilmu di antaranya apa? Murojaah. Itu hiburan yang paling menyenangkan. Nah, barakallahu fikum ada hiburan-hiburan yang lain tuh sampingan. Sampingan. Nah, barakallahu fikum karena kalau antum saksikan misalkan ke Yaman, ke Damat atau kemana itu, antum nengok kanan kiri hampir semuanya murojaah. Paham ya? Hiburan itu bisa dikatakan mencari hiburan apa ya? Ya itu tadi murajaah tadi itu. Paham ya? Kalau seandainya ada hiburan yang lain itu sampingan di luar. Paham ya? Mungkin ketika hari libur atau yang semisalnya, itu pun nah barakallahu fikum permainan-permainan yang nah barakallahu fikum tidak sampai melanggar syariat. Kita lihat. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, hikmah itu pemahaman, pemahaman yang tepat gitu, sungguh dia telah diberikan apa kebaikan yang banyak Orang kok paham itu Masya Allah. Paham ya? Karena terkadang ada orang yang dijelaskan berkali-kali nggak paham-paham itu loh. Kemungkinan, tapi kemungkinan ada dua. Orang santri pelajar dijelaskan nggak paham-paham itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang santrinya itu nggak mendengarkan, nggak perhatian. Kemungkinan kedua memang gurunya itu memang nggak bisa memahamkan itu loh. Sehingga santrinya pun nggak paham-paham. Itu ada model seperti itu. Tahu ya? Ada kemungkinan Nah, barakallahu fikum memang santrinya itu sudah dengarkan fokus, tapi enggak paham-paham memang sudah tabiatnya. Perlu apa? Perlu diproses ulang lagi. Nah, barakallahu fikum maksudnya perlu kesabaran. Nah, Wa may yadhakkaru illa ulul albab dan tidak ada yang bisa mengingat hal tersebut kecuali orang-orang yang memiliki lubuk hati, memiliki pemahaman yang benar. Yang ketiga, at-tawadhu' fi talabil ilm bihaitsu la yastakbir an tahsil fa'idah min ayyi syakhsin kan At-tawadhu merendahkan diri, tawadhu jangan sombong. Tawadhu merendahkan diri di dalam mencari ilmu. Dari sisi apa? Dari sisi dia tidak sombong di dalam mendapatkan faedah dari manapun orangnya. Maksudnya dari gurunya, dari temannya sendiri. Paham ya? Misalkan antum belum dapat faedah dari teman antum misalkan, enggak masalah. Enggak masalah. Walaupun teman itu lebih kecil, lebih muda. Eh, jadi dihindari ya, sombong dihindari. Sombor, sombong, congkak, kemudian angkuh itu dihindari semuanya. Walaupun faedah dari teman kita sendiri, dari bawahan kita, atasan kita, enggak masalah selama itu faedah. Paham ya? Yang nah barakallahu fikum sumbernya dari Al-Qur'an dan sunnah. Tawadhu. Karena Rasulullah mengatakan apa dalam hadis yang sahih hadisnya ayat bin Himar itu Ruwa Muslim apa? Inna Allah azza wa jalla auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi hatta la yabghi ahadun an anil ah, an, an ahad wa la yafar ahadun an ahad. Kalau kama qala Nabi SAW. Artinya apa? Sesungguhnya Allah Taala telah memberikan wahyu kepadaku agar kalian itu tawadhu, saling merendahkan diri. Ingat-ingat ya, tawadhu itu bukan yang jalannya nundu terus kemudian Assalamualaikum. Paham ya? Bukan itu ya. Tawadhu itu yang apa? Yang mudah menerima kebenaran, tidak menolak kebenaran, tidak merendahkan manusia tawadhu. Walaupun jalan tegap enggak masalah. Paham ya? Tapi ketika disampaikan ini hak, ini batil, nah, dia langsung terima. Itu tawadhu namanya. Paham ya? Kalau cuman nunduk ini aja kemudian Assalamualaikum. Allah ibarik fiik. Gitu kan? Itu kurang tepat. Tapi kalau dinasihati ngayal itu bukan tawadhu, sombong namanya. Karena kata Nabi ya kan al-kibru batalul haqqi wa ghamtun Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan manusia. Jadi kalau cuma jalannya tegap, kemudian jalannya biasa, santai, sedang itu enggak masalah. Paham ya? Jadi ingat baik-baik, tawadhu itu bukan dari postur atau gerak-geriknya bukan. Tapi ketika ada kebenaran, dinasati siap sami'na wa ta'ana itu tawadhu namanya. Nah, kalau fikum. Sebagaimana antum lihat padi, antum tahu padi? Padi itu semakin berisi semakin ngapain? Padi itu loh, pohon padi itu kalau semakin berisi semakin ngapain dia? Eh? Mengkelok. Semakin tunduk. Ya benar namanya mengkelok ya. Semakin tunduk, paham ya? Maksudnya orang itu semakin berilmu seharusnya semakin tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Kata kata lihat sini, fa inna tawadhu'a lil ilmi rif'atun. Karena sesungguhnya tawaduk merendahkan diri terhadap ilmu itulah sumber nah barakallahu fikum terangkatnya derajat. Paham ya? Termasuk sumber nah barakallahu fikum kemuliaan. Wadzul fi talabihi izzun dan nah barakallahu fikum tunduk dan juga merendahkan diri dalam mencari ilmu itu adalah apa? Adalah kemuliaan. Paham ya? Jadi antum enggak ada salahnya. Makanya santai, tenang mencari. Paham ya? Enggak sombong. Wah, ini baru kemarin anak baru belajar kemarin sudah dinasihati misalkan atau sudah ngasih faedah misalkan. Kalau memang faedah ya terima. Antum walaupun usianya sudah tua, tapi melihat orang-orang yang masih muda kok berilmu, antum nanya itu termasuk aib ya itu? Bukan aib. Paham ya? Faedah itu seperti itu barakallahu fikum. Nah, jadi jangan sampai kita pengen mau orang yang lebih tinggi terus yang kita cari. Kalau ternyata orang yang di bawah kita kok lebih berilmu, kita cari. Paham ya? Nah, dan perlu diperhatikan baik, jangan ngandalkan kecerdasan yang ada. Paham ya? Terkadang orang yang cerdas karena dia cerdas tapi malas murojaah, itu terkalahkan dengan orang yang tidak terlalu cerdas tapi dia serius dan apa tekun. Ini kita saksikan di zaman saat itu. Ada orang yang dia itu masya Allah nak masih ingat itu, cerdas sekali dia kesetoran masya Allah mungkin. Allah Allah Rasul mungkin dia, paham ya? Tapi dia kalau suruh merasa nggak mau dia, paham ya? Murojaah nanti santai nanti setoran tinggal setoran katanya. Jadi dia suruh merasa nggak mau. Kalau setoran tinggal setoran tapi benar memang setoran lantar dia Ya, tapi orang satunya ini dia nggak bisa setoran ke murojaah dulu. Tapi karena tekunnya dia, rajinnya dia, setelah tiga tahun itu yang cerdas ini tadi belum bisa ngajar dia. Tapi yang ini yang tekun tadi yang nggak terlalu cerdas, yang dia pas-pasan tadi tapi dia tekun, rajin, sudah ngajar duluan. Akhirnya yang cerdas ini ngomong, "Kok antum sudah bisa ngajar ya?" Kata orang yang tekun tadi, "Alhamdulillah." Oh ya. Nah, karena apa? Karena dia memang bisa ngajar itu diawali dengan apa? Jerih payah murojaah tadi itu. Nah yang cerdas ini, dia ngandalkan apa tadi? Kecerdasannya. Memang dia cerdas ya, Masya Allah. Maksudnya itu, dia nggak jahat atau setoran itu mungkin. Kalau kita kan, Masya Allah itu loh. Nah orang yang pas-pasan kadang melihat seperti itu, wah ini kok Masya Allah. Kita pengen juga tapi bedanya tadi itu. Orang yang tidak terlalu cerdas, pas-pasan tapi dia rajin, tekun. Insya Allah hasilnya beda dengan orang yang cerdas tapi dia malas-malasan. Paham ya? Nah, nah terus bagaimana kalau orang cerdas tapi dia tekun dan rajin juga? Bagus. Paham ya kalau seandainya ada. Nah, seperti itu ya. Nah, biasanya itu perlu diperhatikan baik-baik. Nah, Allah musta'an. Kata beliau, "Wa kam min syakhsin aqalla minka fil ilm min haitsul jumlah wa 'indahu ilmun fi mas'alatin laysa 'indaka minha ilmun." Masyaallah. Kata beliau, betapa banyak antum jumpai orang yang apa? Betapa banyak orang yang dia itu lebih sedikit ilmunya daripada kamu secara global, tapi ternyata dia punya ilmu dalam suatu permasalahan yang kamu tidak miliki ilmunya. Terkadang kadang seperti ini. Antum misalnya udah lama ngaji. Eh, ditanya misalnya suatu permasalahan, enggak tahu ternyata orang ini baru ngaji ternyata kok tahu gitu. Terkadang seperti itu. Makanya ini arahan kepada kita semuanya jangan sombong, jangan sombong. Wah, eh, insyaallah anak ini udah walaupun sudah kayak gini udah bisa lah misalkan. Enggak, enggak seperti itu. Masalah ilmu lihat orang yang di atasnya. Masalah dunia lihat orang yang di bawahnya itu penting sekali kaidah itu. Masalah ilmu kalau antum lihat orang di bawahnya mesti antum merasa tinggi terus. Oh ya. misalkan. Oh ya, tapi kalau masalah ilmu tuh lihat orang di atasnya. Karena masih lemah juga ya, masih butuh pelajaran begitu. Kalau kita melihat orang yang di bawahnya masalah ilmu, mesti kita merasa udah unggul udah. <clears throat> Bisa, paham ya? Seperti itu. Tapi kalau antum melihat masalah ilmu orang di atasnya, antum akan merasa minder. Oh, ternyata masih ada yang berilmu. Memang benar. Wa fawqa kulli ilmin alim. Di atas orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu lagi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian berikan ilmu kecuali sedikit. Nah, Yang keempat, tauqirul muallim wa ihtiramuhu bima yaliqu bih. Menghormati pengajar. Ya. Jangan nyepelekan, jangan ngenyek. Tahu ngenyek itu Ngejek. Jawabannya ngenyek itu ya. Nah, barakallahu fikum, ya, memuliakan, menghormati pengajar bima yaliqu bih dengan yang selain sepantasnya, tidak boleh berlebihan. Eh, karena senang dengan pengajarnya, menghormati akhirnya dicium kepalanya, rambutnya rontok diambil, barokah misalkan. Ini hulu. Sebagaimana teman saksikan pada ashabul apa? Habaib. Habib-habib itu yang kata mereka termasuk keturunan Rasulullah itu kalau ke Indonesia misalkan atau mereka sudah jadi pemimpinnya itu kalau terkadang ngeludah saja ludahnya itu mereka anggap barokah bayang itu. Nah, diambil kemudian diusapkan barokah Habib katanya. Allah musta'an. Kalau Ahlussunnah tidak ini. Tawqirul muallim wahtiramuhu bima yaliqu bih. Menghormati, memuliakan guru dan menghormatinya sesuai dengan yang layak baginya. Seperlunya, secukupnya, tidak berlebihan. Nah, tujuannya kenapa sih kalau seperlunya ini? Karena biar tidak memiliki hati yang dikenal asabiah fanatik. Karena kalau ada fanatik itu susah sekali dihilangkan. Jadi gurunya keliru tetap dibela sama sama murid tadi. Fa innal mualliman nasih bi manzilatil abni. Karena pengajar yang seneng sering menasihati yang mampu menasihati mengajarkan ilmu, kedudukannya seperti bapaknya sendiri. Anggap saja guru antum bapaknya loh. Tapi jangan minta uang. Tapi ya? <laughs> Maksudnya bagaimana maksudnya itu? Nah, ketika antum dinasihati bapak antum, nurut nggak biasanya? Nurut. Nah, ketika nasihat itu disampaikan oleh seorang muallim, seorang guru dan nasihatnya benar, terima juga. Kata beliau, fa innal mualliman nasih bimanzilatil ab itu, al ab. Karena seorang muallim yang bisa menasihati itu kedudukannya seperti bapak yughadhi an-nafas. Maksudnya apa? Jiwa itu eh, nama atau seorang mu'alim tersebut memberikan makanan pokok pada jiwa. Paham ya? Wal qalb dan juga hati bil ilm wal iman. Dengan ilmu dan iman. Sekarang antum secara tidak langsung walaupun nam ketika belajar seperti ini gurunya enggak ngasih makanan secara zahir, tapi sebenarnya memberikan makanan secara apa? Secara batin, yaitu makanan hati. Eh, yaitu ilmu dan iman. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Eh, famin haqqihi an an yuwaqqiru an yuwakirahu al-muta'allim. Termasuk hak guru hendaknya muta'allim itu memuliakan dan menghormatinya. Bedakan muallim dan muta'allim. Kalau muallim itu guru, muta'allim itu adalah santri atau pelajar. Beda sedikit. Muallim nah, dari 'allama yu'allimu ta'liman muallim. Kalau muta'allim di ya yata'allamu ta'alluman muta'allim. Jadi muta'allim itu guru atau santri? Santri kalau guru tadi apa? muallim. Naam. Kita lihat wa yahtamil wa yahtarimahu wa yahtarimahu bima yaliku min ghairi ghuluwin wala taksir dan menghormati guru tersebut dengan sesuai yang layak. Nah, barakallahu fikum, sesuai dengan yang layak tanpa berlebihan, tanpa meremehkan. Eh, ingat-ingat ya, jangan jangan terbiasa nah meremehkan guru walaupun siapapun gurunya, selama itu guru menyampaikan al-haq harus dihormati dengan sesuai dengan kadarnya. Wa yas'aluhu wa alahu su'alun al-mustalhim al-mustarsyid la su'al al-muhtahaddi au awil mustakbir perhatikan baik-baik ini dan hendaknya seorang pelajar itu bertanya pada ustadznya atau gurunya dengan pertanyaan yang apa? pertanyaan yang bisa membimbing, mengarahkan dengan pertanyaan seperti pertanyaan orang yang membimbing dan mengarahkan nah, meminta arahan, minta bimbingan itu maksudnya ya minta bimbingan, minta arahan la su'al al-muhtahaddi, bukan pertanyaan menantang Nah, dia nantang ustadznya misalnya dengan pertanyaan misalkan, "Ustaz, apa Ustaz jawabannya Ustaz?" Kalian nantang gitu itu nggak boleh awal mustakbir itu pertanyaan sombong pertanyaan sombong maksudnya itu dia bertanya untuk menguji atau ngetes ustadznya itu nggak boleh juga Amin ya nah barakallahu fikum kecuali apa kemarin kecuali kalau pertanyaan itu untuk meyakinkan hatinya dia sudah tahu jawabannya cuman biar tambah yakin itu boleh seperti kisahnya siapa itu Musa atau Ibrahim Ibrahim, eh, Ibrahim alaihissalam Nah, barakallahu fikum ketika meminta agar ditampakkan bagaimana cara menciptakan itu kan. Nah, kemudian nah barakallahu fikum Allah taala mengatakan apa? Awal tu'min itu ya. Ya, apa? Apakah kau tidak beriman? Nah, Ibrahim alaihi mengatakan bala. Tentu aku tidak beriman. Walakin lihat inna qalbi. Gitu ya. Nah, untuk hatiku lebih tenang gitu loh. Itu enggak masalah. Tapi yang dilarang tadi pertanyaan yang menantang atau pertanyaan sombong hindari wal yatahammal man muallimihi ma qad yahsulu min jafa'in wa ghildah wa intihar ini penting ini perhatian baik-baik dan hendaknya seorang santri tahan menahan diri dari gurunya mungkin apa-apa yang terjadi dari gurunya berupa kekakuan eh, kemarahan atau perkara yang intinya keras atau misalnya karena terkadang munculnya itu munculnya itu bukan kesengajaan li'annahu rubbama yakunu muta'assiran bi asbabin kharijiyah karena bisa jadi guru itu marah dan kaku tadi itu terpengaruh dengan sebab-sebab yang ada di luar. Paham ya? Mungkin dia di luar melihat kejadian yang eh, kemungkaran tapi dia intinya marah gitu loh. Nah, akhirnya ketika dia ngajar terbawa gitu loh, terbawa. Nah, seperti itu santri harus tahan. Tahan dan sabar menghadapi guru yang seperti itu. Nah, guru yang kaku, yang keras, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kaku keras ini maksudnya bagaimana? Eh? Marah-marah terus itu. Maksudnya itu kalau diteliti itu dia marah tanpa sebab. Santrinya itu nggak melakukan apa-apa tiba-tiba dia marah itu loh. Nah, marahnya itu bisa jadi karena dari luar. Paham ya? Melihat suatu kejadian di luar terbawa ketika dia ngajar itu kata beliau, li'annahu rubbama yakunu muta'assiran bi asbabin kharijiyyah. Karena bisa jadi guru itu marah terpengaruh dengan sebab-sebab yang ada di luar gitu loh. Paham itu maksudnya? Paham maksudnya? Eh, eh, perhatikan dulu. Fala yatahammal minal muta'allim ma yatahammaluhu minhu fi halil safa was sukun. Maka terkadang fikum seorang santri, seorang murid itu pun tidak tahan dengan sesuatu yang seorang guru malah tahan dalam keadaan safa, tenang, was dan juga tentram. Maksudnya bagaimana maksudnya para fikum? Maksudnya na'am harus siap dan sabar menghadapinya. Kalau misalnya guru marah karena ada sebabnya itu wajar enggak? Wajar. Tapi kalau marah tanpa sebab itu kan orang bertanya-tanya kok kayak gini. Paham ya? Kok seperti ini? Paham ya? Nah, nah kata beliau tadi bisa jadi sebabnya dia marah karena perkara yang ada di luar. Ya? Yang kelima, al-hirsu al mudzakarah wa dabt. Semangat untuk mengulang-ulang pelajaran wa dabt dan juga menguatkan, mengikat ulang. Wa hifdzi nama ta'allamahu fi sadrihi au kitabih dan menghafal apa yang na barakallahu fikum eh, yang dia pelajari baik di dalam dadanya maupun di dalam tulisannya. Paham ya? Ditulis catat faedahnya atau dihafal yang perlu dihafal. Fa innal insana urdatan linisyan. Karena manusia itu mah pusat na barakallahu fikum untuk lupa. Paham ya? Tempat untuk lupa. Disebutkan nama sumya insana likasrati nisyani. Dinamakan insan itu karena banyak lupanya. Antum banyak lupa enggak? Sama, kita semuanya kadang lupa. Paham ya? Oleh karena itu Rasulullah aja pernah lupa enggak Rasulullah? Pernah lupa Rasulullah mengatakan ana basarun ya. nah barakallahu fikum ana basar innama ana basarun mislukum sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian ansa kama tansaun aku lupa sebagaimana kalian lupa fa itu nasitu fadzakiruni ya Rasulullah jika aku lupa ingatlah aku oleh karena itu lupa ini termasuk nikmat atau enggak sebenarnya ya. termasuk nikmat atau termasuk sunatullah lupa itu termasuk nikmat atau termasuk sunatullah Sunatullah ketetapan Allah SWT. Kalau kalau, kalau seandainya enggak ada lupa, antum ketika sholat ada enggak tasbih? Subhanallah. Ada enggak kira-kira? Mengingatkan imam itu, subhanallah. Ada enggak kira-kira? Enggak ada karena antum kata subhanallah karena lupa enggak imamnya? Lupa kalau imamnya enggak semuanya enggak ada yang lupa. Kira-kira baca kira-kira enggak ada subhanallah kan? Nah, karena itu semua ada hikmahnya. Jadi yang namanya lupa itu adalah sunnatullah jalla wa ala. Naam. Fa idza lam yahris 'ala dzalik nasiya ma ta'allamahu wa Kalau orang itu enggak semangat dalam mempelajari ilmu tadi dan tidak semangat mengulang-ulang atau tidak semangat menghafal, maka ilmu itu akan hilang, lupa dan sia-sia. Waktu qil, sungguh telah diucapkan dalam pantun, al-ilmu saydun wal kitabatu itu Ilmu itu adalah semacam buruan. atau buruan, binatang buruan itu dan tulisannya itu adalah pengikatnya. Kalau barang buruan itu hewan buruan dari ikat. Eh, Nam qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ikatlah hewan-hewan buruanmu dengan tali yang kuat. Eh, lepas enggak kira-kira kalau diikat? Nah, kita lihat minal hamaqah antasida ghazalatan wa tatruku wa tatrukaha bainal khala'iq taliqah. Dan termasuk bentuk kebodohan, kedunguan, engkau sudah apa? memburu kijang atau semacam rusa sudah dapat, tapi tiba-tiba kamu biarkan gitu di di antara ke kerumunan manusia dalam keadaan gak diikat. Lari gak kira-kira? Lari gak kira-kira? Sudah dapat, terus sudah tertangkap, lepas lagi gitu loh, gak diikat. Lari gak nggak? Lari. Maksudnya ilmu itu setelah didapatkan diikat. Diikat dengan dua cara tadi. Diapakan? Ditulis atau dihafal. Nanti gak? ditulis atau dihafal. Semangat kalau menghafal. Wah, sulit Ustaz kalau menghafal Ustaz. Jangan bilang sulit, hafal dulu baru komentar. Paham ya? Nah, barakallahu seperti itu. Karena terkadang sulit itu karena belum menghafal itu loh. Ngomongnya itu mudah sulit, tapi kalau menghafal, eh, hafal dulu baru komentar. Sekarang sulit nggak, ini amal binya? Mudah kan? Karena udah dihafal. Namanya, ya? Nah, kalau kalau seperti itu. Nah, kita tutup yang terakhir, wal yaktani bi hifdzi kutubihi minad dhaya' wa minal afat fa innaha dhukhur fa innaha dhukhuruhu fi hayatihi wa marji'uhu 'inda hajatihi. Hendaknya seseorang itu perhatian penuh untuk menjaga kitab-kitabnya dari hilang, antum misalkan nyata seperti itu dijaga. Karena terkadang suatu ketika antum sia-sia naruh padahal butuh, ternyata sudah dimakan rayap misalkan. Eh, kena hujan, dijaga baik-baik. Dan kalau seandainya antum misalkan mencatat, itu kata sebagian para ulama, mencatat itu lebih baik dengan apa? Pena kalau bisa. Karena pena itu lebih melekat daripada pensil. Nah, walaupun terkadang kalau sudah keliru ada penghapusnya juga itu ya. Cuman untuk melekatnya itu loh ya, untuk melekatnya dari itu. Naam. Cuman enggak masalah juga istilahnya al-amr wasi'. Intinya dijaga. Wasianatiha ya dan menjaga dari apa? dari kehilangan-kehilangan, kerusakan-kerusakan. Al-habatus sauda dawaun likulida. Al-habatus sauda dawaun likulida. Jintan hitam itu adalah obat segala penyakit, seluruh penyakit. Nah, suatu ketika kisahnya sudah pernah dengar itu ya. Ha, ada seorang yang seperti itu ternyata dia nulisnya dalam sebuah kitabnya atau tulisannya atau dalam bukunya. Dibuka suatu ketika titiknya ternyata tintanya tintanya luntur sehingga semula bak dirinya. Jadi al-hayatu sauda dawaun likulidda. Ular hitam itu obat segala penyakit. Karena itu sauda itu ular hitam. Gara-gara titik tadi itu ya. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kata beliau, "Wa na'am barakallahu fikum fa innaha karena yang namanya ilmu-ilmu tadi na'am adalah bentuk simpanan dia di dalam kehidupannya dan tempat kembalinya dia ketika dia butuhkan. Simpanan baik hafalan maupun apa? tulisan tadi. Dan sebelum kita tutup yang terakhir barakallahu fikum, fungsi hafalan sangat pentingnya ketika suatu saat nanti antum diminta untuk berkhutbah, menyampaikan muhadharah atau menyampaikan nasihat itu hafalan ada. Bukan mengandalkan semata-mata semata-mata di dalam tulisan saja. Paham ya? Karena kalau mengandalkan tulisan, tulisannya hilang, bingung dia. Tafadhal ya. Afan tulisannya hilang. Nah, hafalannya belum sempat dihafal. Jangan, tapi hafalan diandalkan. Hafalan yang paling nomor satu hafalan apa? Al-Qur'an. Paham ya? Setelah Al-Qur'an As-Sunnah. Setelah itu baru nah barakallahu fikum ke furu' cabang-cabang yang lainnya. Karena kalau antum sudah hafal itu, kemudian mempelajari ilmu-ilmu alat atau yang ilmu-ilmu pelengkap yang lainnya, insyaallah biidznillah kalau punya hafalan antum di mana saja disuruh pun siap. Paham ya? Nah, dan hindari yang namanya demam panggung. Demam panggung itu Nah, ketika dia sen santai sendirian ini enggak demam nih santai ini. Tapi ketika di mimbar, wah gemeteran ini. Wah gini. Innal misalkan contohnya gitu ya. Hindari, hindari. Itu biasanya karena tabiatnya belum terbiasa. Kemungkinan besar belum terbiasa. Ada yang memang penyakit loh sudah terbiasa pun tetap istilahnya apa? Gemetaran itu ada juga. Itu hindari. Paham ya? Maksudnya hindari bagaimana dengan cara membiasakan. Karena kalau belum terbiasa memang kadang-kadang seperti itu. Dan terus cara yang paling Eh? Cara yang paling bagus, perhatikan baik-baik, suatu ketika antum mengisi muhadarah atau khutbah, kalau antum merasa merinding karena dilihat orang, antum jangan lihat orangnya. Saya melihat jam ada. Atau melihat sekelilingnya. Tapi ini muncul terus. Kalau Allah, kalau Rasul. Karena kalau antum lihat orang, anak yakin kalau gara-gara orang itu merinding, langsung hilang semua nanti. Innalhamdulillah. <laughs> Langsung hilang semuanya. Ini pengalaman ya, pengalaman orang-orang yang cerita karena demam panggung tadi itu. Jadi caranya itu solusinya jangan lihat orangnya, lihatlah sekelilingnya. Walaupun orang yang lihat antum biarin aja. Antum melihat sekeliling tapi ini keluar terus bacaannya itu. Nah, Allah musta'an. Wa ila huna intahal qismus tsani min kitab mustalah hadis wa yahtami ala muqarrar as-sana as-saniyah as-sanawiyah fil ma'ahad al-ilmiyah. Sampai di sini kata beliau telah selesai pembagian yang kedua dari kitab mustalah Hadis yang mana kitab ini mengandung terkandung dalamnya kurikulum pelajaran tahun kedua untuk sekelas sanawiyah di ma'had-ma'had ilmiah wa bihi tammal kitab ala yadi muallifih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin fi yaumil khamis al-muwafiq lis-sadis asyar min syahr Rabiul Akhir sanah Nah barakallahu fikum sittin wa tis'in wa salsami'ah wa alf walhamdulillahi wa ni'matihi tatimus salihat wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi isan ila yumiddin Kesimpulannya beliau menyebutkan kitabnya telah, telah sempurna dan selesai. Nah barakallahu fikum ditulis dan juga dikarang oleh beliau Syekh Muhammad bin Salam Sayyimin Nah barakallahu fikum pada hari Kamis pertepatan. nah barakallahu fikum pada tanggal 17 Rabiul Awal Eh, tahun 1396 Hijriah. Nasallahu salamat al-afiyah wa sallaha an yanfa'ana bihi wal muslimin rabbil alamin.